Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh al Syekh Al-Allamah Shalal Fauzan asbahullah Yang tidak punya kitabnya disimak, didengarkan baik-baik. Yang punya kitabnya dibuka kitabnya biar faham dan tidak gagal dalam memahaminya. Sebelum kita masuki kemarin ada sabkul lisan, salah mengucapkan tanpa disengaja, yaitu ketika kami menjelaskan seputar apa? Seputar perbedaan antara syirik akbar dan asghar. Aslinya yang kami inginkan perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil. Paham ya kemarin diingatkan sama al-akh Hasan jazakallahu khairan. Oh jazakallahu khairan. Naam dan ternyata benar memang ketidaksengajaan itu terjadi sabtu lisan yang anak penginkan itu menjelaskan perbedaan antara dosa besar dan dosa kecil karena dengan dalil berikutnya kalau penjelasan dalilnya benar cuman sebelumnya anak keliru ngomongnya perbedaan antara syirik akbar syirik asghar kalau perbedaan itu jelas. Kalau mau menjelaskan itu jelas. Apa itu? Syirik akbar termasuk kesyirikan yang bagaimana barakallahu fiik yang menghancurkan semua amalan. Beda dengan syirik asghar menghancurkan amalan yang terkenai syirik itu saja seperti riya, sum'ah. Paham ya? Itu kalau mau menjelaskan, tapi kemarin yang diinginkan menjelaskan apa? Perbedaan dosa besar al-kabair dengan dosa kecil saghair. Kalau dosa besar itu dia akan diampuni kalau dengan cara apa? Tobat. Tapi kalau dosa kecil bisa gugur, eh, bisa hilang dengan dia mengamalkan amalan-amalan saleh. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya amalan-amalan kebaikan bisa menggugurkan, menghilangkan sayyiat. Para ulama telah menjelaskan as-sayyiat ay sawair. Paham ya? Bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Nah, sehingga apa? e, kalau dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dengan dia berbanyak amal-amal saleh. Bisa dipahami ya? Jadi kemarin kalau misalkan antum dengar dan menyimak kemudian ada semacam keganjalan kok bedanya syirik akbar syirik asghar seperti itu kami katakan sepul jadi tidak sengaja paham ya karena yang diinginkan adalah menjelaskan apa e, perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil wal alam sawab nah kita lanjutkan jadi kalau antum menemui jumpai yang keliru disampaikan, itu bagus biar nanti diklarifikasi lagi. Kadang orang nggak sengaja ya, nggak sengaja pun rasanya benar gitu loh. Tapi setelah diperhatikan lagi, dipikirkan kembali ternyata keliru, sapu tulisan, kan wajar manusia. Paham ya? Tapi yang terbaik seperti itu diingatkan. Nah, nanti kalau e, barakallahu fiik, nah tidak diingatkan khawatir apa larut dalam kekeliruan berbahaya. Paham ya? Nah, dan kewajibannya kalau diingatkan dan itu memang peringatan yang benar ya harus nurut. Harus segera rujuk, ya kan? Segera rujuk, kembali, klarifikasi. Nah, seperti itu. Kita lihat pada kalau berikutnya kata beliau halaman 193 193 yang punya kitab disimak yang tidak punya kitab didengarkan. Nanti kalau ada faedah dikondisikan. Naam. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, qala ta'ala, "Wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Dan Allah Taala mengatakan, ini ini masalah masalah apa nih? Masalah apa? Masalah syafaat. Dan tidaklah mereka bisa memberikan syafaat kecuali orang yang apa kecuali makhluk yang Allah Taala ridhoi dalam keadaan mereka Naam senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya sama para malaikat. Sebutkan bahwa nanti maksudnya para malaikat. Para malaikat kan enggak ada yang bermaksiat. Semua malaikat itu kan taat. Enggak ada malaikat bermaksiat nolak perintah Allah Taala enggak ada. Sebagaimana perkataan Allah Taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Taala dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan apa? salihul bashar afdal minal malaikat. Orang salehnya manusia itu lebih afdal daripada malaikat. Kenapa kok bisa? Para ulama telah menjelaskan, malaikat itu memang diciptakan dalam keadaan saleh terus. Dalam keadaan baik terus. Paham ya? Enggak pernah bermaksiat. Sehingga yang dilakukan kebaikan terus, enggak pernah melakukan kemaksiatan, wala kemungkaran. Tapi kalau manusia ingin menjadi orang baik, ingin menjadi orang saleh, harus melalui proses, ya enggak? berjuang, berkorban, berusaha membiasakan diri dan kebaikan sehingga menjadi orang saleh. Itulah bedanya. Perlu tahapan, ada hawa nafsu. Paham ya? Nah, inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia senantiasa merintahkan apa? kepada kejelekan. Dia harus melawan, kemudian harus mencegah dari kemungkaran. Akhirnya dia apa? Dengan perjuangan dan berkorban tadi menjadi orang saleh. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat memang nggak pernah berbuat apa? kemaksiatan nggak pernah berbuat kemaksiatan, nggak pernah berbuat kemungkaran dan senantiasa apa? taat terus. Naam, dikenal dengan apa? Salihul bashar Abdul minal malaikah. Itu kesimpulannya. Kita lihat sini para fiik penjelasannya qala Syekh Shalal Fauzan sabahullah yakni al malaikah hadza fihi isbatu syafa'ah lil malaikah yang dimaksud sini para makhluk Allah yang tidak mampu memberikan syafaat kecuali dengan ridha Allah taala adalah para malaikat di antaranya di sini ada penetapan bahwasanya adanya syafaat untuk para malaikat. Maksudnya para malaikat bisa memberikan apa? Syafaat. Untuk siapa kemarin syafaatnya diberikan? Agar agar tuntaskan dari siksa api neraka menuju ke surga untuk siapa kemarin Hasan? Untuk semua orang yang kafir, munafik atau orang khusus? Untuk siapa? Orang mukmin, orang muwahhid. Mafhum? Nah, walaupun mereka ada sahibul kabirah, pelaku dosa besar. Dari kalangan apa? al mukminin al-muwahhidin. Orang kafir enggak dapat, orang munafik juga tidak dapat. Bisa dipahami ya? Nah, dikondisikan. Kita lanjutkan. Wa annaha la takunu illa bi ridallah azza wa jalla wa ridahu 'anil masyru' sahih. Yang demikian itu syafaat tersebut tidak akan terjadi, tidak akan terwujudkan kecuali dengan ridha Allah taala dan ridha Allah taala terhadap orang yang diberi syafaat. Paham ya? Allah taala ridha terhadap orang yang apa? meminta syafaat. Kemudian ridha terhadap orang yang dimintakan syafaat. Paham? Yang dimintakan syafaat dari kalangan siapa tadi? Dari kalangan mukminin muwahhidin. Mafhum? Seperti itu. Kita lihat lagi, perhatikan baik-baik. Di an yakuna min ahli tauhid sahih. Yaitu dengan catatan dia termasuk ahli tauhid. Ya, termasuk ahli tauhid. Nanti pertanyaan harus jawab ya. Orang yang dimintakan syafaat, orang yang diberi syafaat, eh, barakallahu fiik Nam itu dari kalangan ahlu tauhid wal iman. Amal kafir, lihat ini. Adapun orang kafir, fa innahu la yardallahu anhu. Maka sungguhnya Allah Taala tidak ridha terhadapnya. Ya kan wala yardha min ibadil kufur. Dan Allah Taala tidak ridha terhadap apa? Hamba-hambanya. Nah, barakallahu fiik dari apa buatan mereka kekufuran. Allah musta'an. Naik ke atas lagi matanya qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah wala tanfa'ul kafir syafa'atus syafi'in wala tanfa'ul kafir syafa'atus syafi'in dan tidak bermanfaat syafaatnya para pemberi syafaat untuk orang-orang kafir walaupun bapak sendiri walaupun ibu sendiri walaupun keluarga sendiri walaupun saudara sendiri kalau kafir gak akan bermanfaat paham ya gak akan bermanfaat kenapa karena orang kafir itu sudah tetapkan Nanti di akhirat tempat kembali mereka di mana? Di neraka. Paham ya? Nah, di neraka sehingga walaupun orang teriak-teriak mintakan syafaat, eh, tidak diterima. Mafhum? Nah, karena tempatnya di neraka wal billah. Innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Tempatnya di neraka orang kafir. Sehingga enggak dapat syafaat. Antum ingat hadis yang sahih yang waktu itu Rasulullah SAW memintakan apa? Ampunan buat siapa? Buat ibunya. Enggak diizinkan. Dalam kondisi beliau waktu masih hidup Rasulullah SAW. Paham ya? Nah, tu rabbi an astaghfiru li ummi falam ya'dan li. Aku minta izin Rabbku untuk memintakan ampunan buat ibuku, tapi aku enggak diizinkan. tuhu li azura qabraha. faadinali. li. Akhirnya aku minta izin untuk mengunjungi kuburannya diizinkan. Karena ziarah kubur apa kemarin? Fungsi tujuannya apa? Ziarah kubur untuk mengingat apa? Kematian. Mengingat apa? Kematian. Aksiru dzikraha bimin ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan yaitu apa? Kematian. Paham? Nah. Syahidnya di situ syafaatnya orang-orang dengan syafaat tidak bermanfaat untuk orang-orang kafir. Qala asy Shalal Fauzan asbahullah di simak itu. Faqaulul kafir la tanfa'uhu syafa'atu syafi'in dalla ala annaha tanfa'ul mu'minin bisyurut allati dzakarahu Allah azza wa jalla masyaallah lihat ini. Maka keadaan orang kafir syafaatnya para pemberi syafaat tidak bermanfaat untuknya ini menunjukkan bahwasannya syafaat tersebut bermanfaat untuk orang-orang yang beriman dengan syarat-syarat yang Allah telah sebutkan. Paham ya? Apa syaratnya? Dia termasuk ahli iman atau tauhid syaratnya. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Kemudian orang yang memberikan syafaat dikasih apa? Ridha dan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Istimak lagi. Berikutnya naik lagi ke atas pembahasan yang baru. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimallahu muwafaquddin. Pembahasan yang baru disimak ya. Wal jannatu wan naru makhluqatan wala tafniyan. Surga dan neraka dua-duanya adalah makhluk dan tidak akan pernah punah, tidak pernah sirna. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Surga dan neraka dua-duanya makhluk dan tidak akan pernah tafnian, punah atau sirna, enggak pernah. Pantunnya di sana ada pantun sangat indah dan bagus, lembut dan mulus, paham ya? Berisikan tentang makhluk-makhluk yang kekal abadi dengan seizin Allah taala. Di antaranya surga dan neraka ada delapan makhluk. Delapan makhluk tersebut para ulama mengambil istinbat dari dalil yang ada dan dikumpulkan dalam pantun. Eh, siapa yang hafal pantunnya? Antum hafal? Eh, bismillah, keras, tegas, jelas. Naam barakallahu fik ahsans. Ayo lagi. Nggak barakallahu fiik. Antum hafal? Hafal belum? Ayo bismillah. Belum? Ayo bismillah. Huwal arsyu. Belum, belum, belum, belum. Nanti diulang-ulang. Antum sudah hafal antum? Labas. Sudah hafal Muhammad? Sudah hafal? Bismillah. al arsyu Sampai ada, sampai ada. Nanti kalau Kebablasan jumlahnya enggak sampai 8 nanti. Wal arsyu Ayo, delapan. Antum hafal antum? Hafal? Bismillah. Keras, tegas, jelas. Ayo wa na'am ahsantum barakallahu fiik. Itu yang belum hafal dihafalkan ya, Sufyan. Dihafalkan minta catatan nanti, catat. Itu sering muncul itu ya. Disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuhri Al-Hajuri faedah tersebut dalam eh, kitab beliau, bagus sekali kitabnya itu ya. Nah, barakallahu fiik. Kaitannya masalah apa? Selamatnya para salaf dalam masalah apa? Nama selamatnya akidahnya para salaf itu kalau tidak salah itu ya. Nah, itu bagus kitabnya itu tebal. Di akhir-akhir kitab beliau menyebutkan faedah tadi itu. Samaniyatun hukmul baqa'i min al khalqi wal baquna fi haizil adam wal arshu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajbun wa arwahun kadallahi wal qalam. Delapan. Anak artikan dengar baik-baik, nanti yang belum nulis bisa nonton yang lainnya. Dihafalkan itu ya, Ahmad. Ayo kondisikan. Samaniyatun hukmul baqa ya'ummuha. Delapan perkara yang memiliki hukum baqa, kekal. Menyeluruh pada delapan tersebut. Wal baquna sisanya fi hayzil adam berada pada lingkupan kepunahan, kesirnaan. Apa delapan tersebut? Wal arsu arsh. Wal kursi kursi. Wa narun wa jannatun surga neraka. Wa ajbun tulang ekor, ya kan? Wa arwahun ruh kadal lohi wal kolam, lauhul mahfud dan pena. Paham ya? Delapan tersebut antum bisa ulangi, sebutkan Sufyan. Sebutkan delapan tadi, Gak usah pakai pantun. Delapan sebutkan delapan tadi. Apa aja delapan tadi? Belum. Ayo, tuliskan. Arsh, kursi, surga, neraka, tulang ekor, roh, lauhul mahfud, pena. Paham ya? Pena. Nah, ini semuanya barakallahu fik pastikan terkondisikan antum hafal antum 8 tadi? Sudah hafal 8? Sebutkan. Kalau belum bisa pantunnya sebutkan aja. Ars terus neraka, surga, tulang ekor kursi lalu mahfud pena satu lagi antum hidup kah roh paham ya jangan lupa itu delapan, paham ya dikondisikan yang belum tertulis tulis nanti kalau belum hafal pantunnya nyontoh yang lainnya pantunnya sering muncul itu na'am kita lihat syarahnya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah. Di bawah itu simak baik-baik ya. Mimma yakunu fi yaumil qiyamah termasuk perkara yang akan terjadi nanti dari kiamat di akhirat al-jannah wan nar. Termasuk yang ada dari kiamat eh, di akhirat maksudnya ada surga dan neraka. Sudah ada belum sekarang? Sudah ada, kita lihat. Wa humad al-baqiyatan. Yang mana kedua-duanya negeri yang kekal abadi Sampai nanti. Karena nanti ketika Allah Ta'ala sudah menetapkan penduduk neraka dan menetapkan penduduk surga, Allah Ta'ala ngapain? Memerintahkan agar disembelih di situ roh. Nah, al-maut, apa? Disembelih padanya apa? Al-maut. Yang mana al-maut ini bentuknya seperti apa? Domba. Disebutkan di situ ya ahlal jannah khuludun wala maut wa ya ahlan nar khuludun wala maut. Wahai penduduk surga, kekal abadi tidak ada kematian. Wahai penduduk neraka, kekal abadi tidak ada kematian. Ini tentunya setelah syafaat. Paham ya? Jadi semuanya sudah yang penduduk neraka penduduk neraka, yang penduduk surga penduduk surga. Paham ya? Seperti itu. Menunjukkan bahwasanya apa barakallahu fiik eh, dua makhluk tersebut kekal abadi, surga dan neraka. Sudah ada belum? Sekarang ini sudah ada. Dalilnya mana? Kisah Isra dan Mi'raj. Yang waktu itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan malam hari. Bukan sehari semalam, semalam saja. Dari Makkah ke Palestina, Ya kan? Nah, kemudian dari Palestina kemana? Naik sampai ke Sidratul Muntaha. Sampai ke atas langit yang tujuh. Itu waktunya pulang pergi PP semalam saja. Kendaraannya apa namanya? Kendaraannya apa yang dipakai waktu itu? Mobil. Belum ada. Onta Jauh, lambat jalannya. Kuda eh, nggak bisa secepat itu. Ini kendaraannya luar biasa. Begitu jalan sejauh mata memandang. Masya Allah, luar biasa. Hah? Apa? Sebutkan aja. Yang yakin. Sebutkan namanya dulu, baru bentuknya kayak apa. Urok. Nah, bentuknya antum. Bentuknya, ayo. Ini yang kadang orang kesulitan nyebutin bentuknya. Buruk itu bentuknya bagaimana Muhammad Kaltim? Enggak dengar, enggak dengar suaranya, kelas banget suaranya apa? Yang agak keras. Buruk ini hewan bukan? Hewan bentuknya kayak apa? Sebutkan dalam hadis itu. Lebih besar dari kuda. Lebih besar dari kuda, lebih kecil dari kambing gimana? Yang jelas ngomongnya. Lebih besar dari kuda. Lebih kecil dari Dari apa? Kuda. Kurang, kurang. Kurang. ini kesulitan sini kesulitan. Anak artikan Arabnya, perhatikan Indonesianya. Fauqal himar dunal baghl itu. Buruk ini pokok himar dunal bagel. Coba Abu Muhammad. <laughs> Kurang kurang kurang. Lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagel. Bagel itu dari arti kuda tangan. Bagel ini hewan perkawinan antara hasil perkawinan antara kuda dengan dengan keledai. Jadi cara menjelaskannya gini, antum kalau kesulitan caranya, bagaimana buruk itu? Dia itu hewan lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada bagel. Nah, gitu aja. Nah, bagel itu apa? Bagel itu baglun, nah barakallahu fik, jamaknya bigol. Hewan hasil perkawinan antara apa? Kuda dengan keledai. Paham? Nah, itu jelaskannya. Nah, ternyata Allah, taala takdirkan di sana Rasulullah ketika naik ke langit diperlihatkan di sana barakallahu fiq surga dan neraka. Paham ya? Ada penduduk-penduduknya. Paham ya? Yang diperlihatkan di antaranya apa? Penduduk neraka yaitu para wanita kebanyakannya. Nah, seperti itu. Ini Inni kunna aktsara ahlin nar. Sesungguhnya aku melihat kalian wahai para wanita kebanyakan atau mayoritas penduduk neraka. Nah, seperti itu. Syahidnya barakallahu fiik surga neraka dua-duanya sudah ada. Kita lihat, al jannatu darul muttaqin wan narud darul kafirin. masya Allah. Surga itu negerinya orang-orang yang bertakwa, sedangkan neraka negerinya orang-orang kafir. Bagaimana gambaran surga? Disebutkan dalam hadis yang sahih muttafaqun alaih dari hadisnya Abi Hurairah anhu, hadis qudsi. Hadisun qudsiyun. Apa kata Allah Taala? A'datu li ibadiyas salihin mala ain ra'at wala udhunun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Dipahami Bapak ini? Kata Allah Taala dalam hadis qudsi tersebut diperhatikan, aku telah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar, belum pernah terpetik di benak manusia. Itu maksudnya surga. Paham ya? Di surga itu semua kenikmatan ada atau tidak Muhammad? Semuanya adalah humma yasha'una fiha waladaina mazid. Lihat tuh. Semua yang kalian inginkan ada di situ. Dan kami masih punya tambahan. Apa tambahannya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semua makanan, minuman di surga nikmatnya luar biasa. Paham ya? Orang yang makan sekenyang apapun, minum sepuas apapun tidak menjadi kotoran sebagaimana dunia tidak. Tapi menjadi keringat, yang keringatnya berbau apa? Hafiz Di surga, penduduk surga maka minum sepuasnya, tidak menjadi kotoran. Tidak ada BAB wala kencing, tidak ada hasad wala iri, ada adanya ketenangan, ketenteraman luar biasa. Orang yang makan, minum, kenyang. Kalau di dunia jadi kotoran kan? Minum banyak-banyak kencing. Makan banyak-banyak BAB. Ya enggak? Tapi di surga tidak. Menjadi keringat yang keringatnya berbau apa? Berbau apa? Misik. Eh, kita itu ada berbau misik. Luar biasa, na'am. Kemudian kenikmatan demi kenikmatan. Di kebun-kebun surga di bawahnya ada sungai yang mengalir. Sungai apa saja? Mas? Sungai madu. Sungai susu. Masih banyak ya? Sungai air tawar, sungai khomer ya kan? Nah, banyak luar biasa di situ. Antum mau makan buah-buahan, nggak perlu pergi antum. Kita nggak perlu pergi beli, nggak perlu. Kutufuha dannya mau metek dekat sendiri. Masya Allah luar biasa. Ada nggak janda di surga? Ada nggak janda di surga? Hah? Nggak ada. Di surga itu nggak ada janda. Semuanya gadis. Usianya muda sebaya semuanya. Masya Allah. Nah makanya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran Karim wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka para wanita abkar, gadis semuanya. Masya Allah, luar biasa ya. Itu kenikmatan surga. Kalau berbicara masalah kenikmatan surga itu nggak ada habisnya. Surga yang paling rendah, yang paling rendah. Bagaimana kenikmatannya? Yang paling rendah loh ya. Bagaimana coba? Dan kita lewati kan? Kalau ada siksaan neraka yang paling ringan, siksaan itu siapa? Abu Talib pamannya Rasulullah SAW. Nah sekarang kenikmatan surga yang paling rendah yang bagaimana kenikmatannya? Bagaimana? Ingat nggak? Coba. Ingat? Ingat nggak? Ayo antum. Antum. Enggak tahu? Labas. Hizan. Kenikmatan penduduk surga yang paling rendah bagaimana kenikmatannya? Eh? lebih nikmat daripada 10 kali dunia dan seisinya. Bukan satu kali dunia, 10 kali dunia dan seisinya. Paham ya? Kenikmatan luar biasa itu, Masya Allah. Kemudian di sana tidak ada yang iri. Tidak ada hasad. Kenapa? Semuanya diberi kenikmatan yang dia merasa dia paling tinggi. Masya Allah. Jadi, walaupun dia dapat surga yang paling rendah, itu merasa dia paling tinggi. Padahal masih ada yang tinggi lagi. Surga berdaus, macam-macam kan tingkatannya kan. Nah, barakallahu fiqh. Surga punya berapa pintu? parek Delapan pintu ya, pak Delapan pintu. Pertanyaan berikutnya. Pintu apa yang dikhususkan untuk orang yang berpuasa? Pintu apa namanya? Ini yang masuk khusus orang berpuasa loh ya. Apa? Coba salurkan ngomong apa itu Muhammad Madiun? Pintu apa? Pintu Syam. pintu Siam, bukan pintu Siam. Ayo, coba antum minta apa? Arroyan, Arroyan, Paham ya? Pintu Arroyan, enam. itu tidak tidak masuki lihat pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Kita ambil dikit lagi perhatikan baik-baik. Ya. Barakallahu fikum wa huma makhluqatan al-an. Dua-duanya makhluk, sekarang sudah ada. Laisa ma'nahu annahuma tukhlaqani yaumil qiyamah. Bukan maknanya dua-duanya diciptakan nanti hari kiamat, bukan. Sekarang sudah ada sekarang. Sekarang sudah sudah ada, cuman karena perkara gaib kita nggak bisa melihatnya. Rasulullah diperlihatkan itu pun dengan apa? Dengan seizin Allah taala. Adapun kita tidak bisa melihat. Bal huma makhluqatan al-an, bahkan kedua-duanya adalah makhluk. Kama qala ta'ala fil jannah, "Uiddat lil muttaqin." Surga dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Wa qala benar dan berkata Allah telah berkata tentang neraka, "Uiddat lil kafirin." Neraka dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Bagaimana? Neraka yang sepanas itu luar biasa. Itu ternyata beberapa lafi ketika sudah diisi, itu pun neraka berbicara dalam surat Qaf. Ayo, apa itu San? Apa kata neraka? Ditanya sudah penuh belum kamu? Nerakanya bilang apakah masih ada tambahan? Ya, ngerinya luar biasa. Allahumma salim salim. Ewa, yaumana naqulu jahannam halim tanati wa taqulu hal min mazid. Suatu hari yang kami katakan kepada neraka jahanam, kamu sudah penuh belum? Apa kata neraka jahanam? Hal min mazid, apakah masih ada tambahan? Ngeri sekali. Allahumma salim salim ngeri barakallahu fi karena diisi dari beraneka ragam. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, bermacam-macam manusia, dari orang kafir, orang munafik, paham ya? Dan kebanyakan penduduknya dari kalangan wanita. Paham ya seperti tu billah ya, ngeri. Kita lihat dikit lagi barakallahu fiik, perhatikan wa makna uiddat, mana uiddat itu maknanya apa sih? Uiddat itu maknanya wa makna uiddat annaha makhluqatun wa mawjudatun aywa Makna uiddat dipersiapkan maknanya adalah itu adalah makhluk dan sudah ada. Surga neraka itu makhluk dan sudah ada. Wa kama fi qawli alaihi salatu wassalam. Perhatikan ini dan sebagaimana perkataan Rasulullah SAW, inna ma tajidunahu min syiddatul har wa syiddatil bard min anfasi jahannam fa inna har min fahi jahannam ngeri lihat ini yang kita rasakan sekarang ini kalau pas musim kemarau panas enggak panas luar biasa kalau musim dingin dingin juga paham ya kalau di negara Yaman, Saudi ma'ruf. Kalau pas panas, panas luar biasa. Kalau pas dingin, dingin luar biasa. Nah ternyata, lihat ini. Sesungguhnya apa-apa yang kalian jumpai, yang kalian rasakan. Berupa panas yang sangat dan dingin yang sangat. Itu merupakan hembus, merupakan nafas-nafas neraka jahannam. Fa'inna syiddatul har. Maka sesungguhnya panas yang sangat tersebut merupakan hembusan neraka jahannam. Faham ya? Berarti sudah ada Nah, makanya kalau nah barakallahu fi kalau pas ada sesuatu yang panas, ya kemudian badan kita panas, bukan oh bukan eh, panasnya karena sakit atau misalnya ya, itu biasanya perintah untuk mandi. Abridu didinginkan. Beda kalau panasnya panas demam itu lain lagi. Kadang kala kalau orang panas demam, sakit tuh kalau atau mandi ya tambah luar biasa kan gitu. Nah, maksudnya ya panas suatu panas. Itu kan kalau mandi kan segar. Paham ya? Karena ternyata apa? Hembusan neraka jahanam. Naam. Ikhwan fi din, azdan yastakumullah barakallahu fiikum. Kita baca dikit lagi ya. Kata beliau padahal ala annaha mawjudatun maka ini menunjukkan bahwasanya neraka atau surga sudah ada. Wa anna Allah ja'ala laha nafsain dan bahwasanya Allah telah menjadikan untuk surga dan neraka eh, atau apa? Ini menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada dan bahwasanya Allah telah menjadikan untuk neraka itu dua apa? Dua nafas. Dua hembusan. Nafsan fisyita, nafasan, nafasan fisyita wa huwa ma an nas min syiddatil bard. Eh, wa nafasan fisaif. Allah telah jadikan neraka itu apa? Nah, barakallahu fi memiliki dua nafas. Satu nafas bernafas ketika musim dingin, wa huwa ma an nas min syiddatil bard yaitu yang dirasakan dijumpai oleh manusia ketika nam dingin yang sangat atau sangat dingin wa nafasan bisayf dan bernafas ketika musim apa? musim panas bahwa wa ma yajiduhun nas min syiddatil har yaitu yang dirasakan yang dijumpai oleh manusia ketika apa? ketika kemarau yang panjang atau panas yang sangat. Paham Seperti itu. Ketika panas yang sangat itu itu termasuk apa? Termasuk nafas dari badan neraka jahannam Padahal ala annaha mawjudatun. Perhatikan ini dan yang menunjukkan bahwasanya neraka itu sudah ada Na'am barakallahu fi wa kana alaihi wasallam jalisan jalisan fi ashabihi fasami'u wajibatan yakni sami'u syai'an saqat. Eh, ngeri ini lihat ini. Allah musta'an. Waktu itu Rasulullah SAW duduk eh, duduk bersama para sahabatnya. Kemudian mereka mendengar ada sesuatu yang jatuh. Paham ya? Lihat ini. Mendengar ada sesuatu yang jatuh, yakni sami'u syai'an saqat, yaitu mereka mendengar sesuatu yang jatuh. Wajah sesuatu yang jatuh ya, ingat-ingat. Yang punya kitab ini diartikan ya, Fakal kemudian Rasulullah berkata, "Atadruna nama hadza?" Tahukah kalian apa tadi? Suara apa? Kalau Allahu wa a'lam. Mereka pun menjawab, hanya Allah Nusun Rasul yang lebih tahu. Ngeri kalau kita lihat. Kalau kemudian Rasulullah mengatakan, Inna hala hajarun rumiya bihi min syafir jahannam mundu tabiina kharifa." Fal'an wasala ila qa'riha. Allahumma Salim salim, lihat artinya. Sesungguhnya tadi itu suara batu yang dilemparkan dari atas neraka jahanam dari permukaan dilemparkan semenjak 70 tahun. Sekarang baru sampai ke nah barakallahu fi ke dasarnya. Bayangkan itu, 70 tahun, sab'una kharifa. Berarti kan luar biasa. Itu pun kita nggak tahu tahun ini tahun dunia atau tahun akhirat tuh. Yang jelas panjang 70 tahun itu. Nah, Allahumma salim salim lihat itu. Kok bisa dengar ya para sahabat? Paham ya? Tentunya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Fadalla ala anna an-nara mawjudatun al-an. Maka ini menunjukkan bahwasanya neraka sudah ada sekarang. Wal jannatu kadzalik dan surga juga seperti itu. Wa annal mayyita idza wudi'a fi qabrih ya'tihi min na'imil jannah wa ya'tihi min adzabil nar. Perhatikan perhatikan di situ dan bahwasanya si mayat apabila telah diletakkan dalam kuburan, dimakamkan, dikebumikan, kemudian datang padanya imma kenikmatan surga atau datang padanya adab neraka dalla ala annahuma mawjudatan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Dua-duanya sudah ada. Ditanya siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Kalau bisa jawab bagaimana balasannya? Eh? Ditampakkan padanya surga. Akhirnya si mayat mengatakan, "Ya rab aqimis sa'ah wa tegakkan hari kiamat." Bayangkan itu. Paham? Kemudian yang kedua, kalau ditanya tiga tanya, pertanyaan tadi gak bisa jawab, apa yang terjadi? Dihadapkan padanya apa? Ditampakkan adab neraka, siksaan neraka. Ngeri sekali. Sekarang takutnya si mayat mengatakan, "Ya Rabb, la tuqimis ya wa Jangan tegak hari kiamat. Berarti menunjukkan tidak ada. Dikit lagi perhatikan. Wa yuftalau babun minal jannah au yuftalau babun minal nar. Dan dibukakan untuknya pintu surga dan dibukakan padanya pintu neraka. Dihadapkan orang yang sudah mati ini si mayit setelah letakkan dalam kuburan ditampakkan seperti itu. Fadalla ala annahuma mawjudatan. Ini menunjukkan bahwasanya dua-duanya sudah ada. Fayajibul iman bidzalik maka wajib mengimaninya. Annahuma mawjudatan an bahwasanya kedua-duanya sudah ada sekarang. Kedua-duanya sudah ada sekarang. Wa annal qaula bi annahuma tukhlaqan yaumil qiyamah qaulun batil. Lihat itu. Di itu. Di dan bahwasanya ucapan pendapat yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu kedua-duanya diciptakan nanti dari kiamat itu adalah kaulun batil ucapan yang lemah, ucapan yang batil. Perhatikan itu. Ewa. pendapat yang mengatakan surga dan neraka diciptakan nanti dari kiamat itu pendapat yang apa? Pendapat yang batil. Mafhum? Pendapat yang keliru, tidak benar. Allah musta'an seperti itu. nam. Wa kadzalikal jannatu wan nar la seperti itu pula surga dan neraka tidak pernah sirna, tidak pernah apa? Na barakallahu fiik punah. Wala tabidani abada, tidak sirna, tidak punah selama-lamanya. Fahuma mawjudatan fil madhi. Maka surga dan neraka kedua-duanya sudah ada sejak dahulu wa yastamirru wujuduhuma ilal abad dan akan terus berlangsung keberadaannya sampai nanti. Ya, sampai selama-lamanya maksudnya. La tafni la tafniyan wala tabidan. Kedua-duanya tidak akan pernah punah dan tidak akan pernah sirna. Wa ahluhuma mukhalladuna wa ahluha wa ahluhuma mukhliduna fihima wa ahlu ahlu jannah mukhliduna fil jannah wa ahlu nar mukhliduna bin nar. Lihat itu. Dan penduduk keduanya kekal di dalam keduanya. Penduduk surga mereka kekal di dalam surga dan penduduk neraka mereka kekal di dalam neraka yang sudah penduduknya loh ya, bukan yang dari kalangan sahibul kabirah. Kalau yang kalangan sahibul kabirah walaupun masuk neraka Nanti Allah Taala kalau sudah nah kalau fi menghendaki untuk dientas, eh, diadab sesuai dengan adab dosanya, ujung-ujungnya ke surga. Ini maksudnya yang penduduknya, penduduk aslinya kekal selama-lamanya, enggak terentaskan. Allahul musta'an, nasallahu assalamatul afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.